Ikhwani fillah, azan Allah wa iyyakum syarah al-maqal i'tiqad al-hadi ila sabil rasyad karya Imam Ibn Qudamah yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim di dalam mukadimah. Di mana Ibnu Qudamah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Mahmudu bi kulli lisanin Al-Ma'budu fi kulli zaman الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصحابة عن صاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim di mana bagian pertama bismillah sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu dan kita sampai di halaman 24 yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim pada akhir dari halaman 24 Ar-Rahman Ar-Rahim Ismani min asma'ihi subhanahu wa ta'ala yatadawmanani Ar-Rahman yaitu dua nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya mencakup makna rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatu sifatun min sifatihi Subhanahu wa taala Taliku bi Dan sifat rahmat merupakan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmanu amalun la yusamma bihi illallah subhanahu wa ta'ala Demikian juga nama yang kedua yaitu Ar-Rahman Bahwa Ar-Rahman adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diberi nama kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh menggunakan nama tersebut kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ya haram hukumnya untuk memakai nama Allah wa amr rahim qad yusamma bihi ba'dul khalqi sedangkan nama yang kedua yaitu ar-rahim maka boleh sebagian hamba ya diperbolehkan untuk menggunakan nama ar-rahim kama fi qoulihi ta'ala fi wasfi nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman bil mu'minina raufur rahim bahwa sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman raufun rahim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berlemah lembut dan berkasih sayang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rauf dan rahim. Maka ini menunjukkan kalimat rahim itu boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum tentunya ini terkait dengan makna yang ada di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, terkait dengan nama yang ada dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman a'ammu ar rahim karena Ar-Rahman itu lebih umum maknanya dibandingkan dengan Ar-Rahim. لأن rahman rahmatun عامة لجميع المخلوقات karena nama Ar-Rahman itu mencakup rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum untuk seluruh makhluknya. Kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluknya. Sedangkan yang kedua Ar-Rahim wa Ar-Rahim fahuwa rahmatun khassatun bil mu'minin yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman inilah perbedaan Ar-Rahman dengan dengan Ar-Rahim Ar-Rahman sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Apakah dia mukmin, apakah dia kafir, apakah dia manusia, jin, hewan, ya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kasih sayang dari sifat Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat tambahan dan khusus bagi orang-orang yang beriman dan tidak diberikan kepada selain orang-orang yang beriman. Inilah perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Oleh karenanya penggunaannya pun berbeda untuk Ar-Rahman maka itu sifat yang umum yang hanya berhak untuk ya memakai nama tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qawlihi ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman rahimah yaitu maha penyayang rahmat Allah Subhanahu wa taala ya itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Mana dalilnya ini? Dalilnya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 43. فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى maka sifat Ar-Rahman nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim adalah dua nama yang agung yang mencakup sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat kasih sayang secara makna sama dua-duanya memiliki makna kasih sayang ya keduanya baik itu ar maupun ar-rahim keduanya diambil dari kata rahmah ya satunya menjadi rahman dan satunya menjadi rahim dengan makna yang sama tetapi secara ya e, penerapannya itu berbeda bahwa ar-rahman itu mencakup seluruh makhluknya dan ar-rahim khusus untuk orang-orang yang beriman Selanjutnya adalah alhamdulillahi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma bada'a bil hamdi ba'da bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala Di dalam Lum'atul Iqtiqad Pada mukaddimahnya setelah Bismillahirrahmanirrahim Beliau mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Faqala Alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillah wa hada aidan min sunnah an yubda al kalamu hamdulillah dan ini juga termasuk dari perkara sunnah agar memulai ucapan memulai perkataan itu dengan ucapan alhamdulillah Selain memulai dengan bismillah Disunahkan untuk memulai dengan Alhamdulillah Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al dzalika. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan yang demikian yaitu mengucapkan alhamdulillah di awal perkataan beliau. Wa kama bada Allahu kitabahu bilhamdillahi rabbil alamin fi surat al-Fatihah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat alhamdulillah memulai kalimat alhamdulillah rabbil alamin di awal surat al-Fatihah Padahal kita tahu surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Dan dalam surat tersebut dimulai dengan ya alhamdulillahirabbil alamin. Di mana terjadi khilaf untuk bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu termasuk ya ayat yang pertama dari Al-Fatihah ataukah ayat yang pertama dalam Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibnu Qudamah ya kemarin kita bahas, beliau lebih menguatkan uh, Syekh Saleh uh, eh, Al-Fauzan beliau lebih merajihkan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang ada pada setiap surat ya, yang ada pada pada setiap surat dari 114 surat yang ada kecuali surat surat apa? At-Taubah ya. Walhamdu ma'na tsana. Sedangkan alhamdu artinya adalah asana yaitu pujian. Alhamdu adalah pujian فالله جل وعلا يثني عليه يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا dan Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan pujian alhamdulillah tadi dengan ya pujian-pujian tersebut wa yuhmadu lidatihi dan Allah Subhanahu wa taala terpuji zatnya nama-namanya sifat-sifatnya perbuatan-perbuatannya seluruh yang ada pada Allah Subhanahu wa taala semuanya terpuji. Tidak ada satu sifat pun yang tidak terpuji pada Allah Subhanahu wa taala. billah, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan alhamdulillah. Wa qawluhu alhamdu masih dibahas tentang kalimat alhamdulillah. Al-alif wal lam lil istighraq bahwa lafaz alif dan lam pada alhamdu al yaitu alif dan lam itu fungsinya adalah untuk istighraq ya fungsinya adalah untuk mencakup semua cakupan ya istighraq artinya mencakup makna secara keseluruhan ya mencakup <clears throat> makna secara keseluruhan ay jami'ul mahamidi lillahi azza wa jalla fa huwa mustahiqul lil hamdi 'ala al-itlaq Arti daripada al dalam alhamdulillah ya, al mencakup seluruhnya, artinya bahwa seluruh pujian-pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang hamba mendapatkan pujian, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian secara mutlak. Ya, mendapatkan pujian secara secara mutlak walhamdu a'am min syukri. Kemudian Syekh Al Fauzan beliau membedakan antara alhamdu dengan asyukru. Perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Perbedaannya adalah li'anna syukra yakunu 'ala al-af'ali faqat. Ya bahwa syukur ya asyukru yaitu syukur atau bersyukur itu hanya ditujukan kepada perbuatan ya ditujukan kepada perbuatan seorang yang berbuat baik disyukuri seorang yang menolong disyukuri semua perbuatan itu hanya untuk disyukuri wa amal alhamdu fayakunu ala awsa' min dalika ala dzati wa ala asma'i wa sifati wal af'al sedangkan alhamdu cakupannya lebih luas daripada sekedar asyukru di mana alhamdulillah cakupannya adalah rasa syukur pujian yang diberikan kepada zat diberikan kepada nama-nama diberikan kepada sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya oleh karenanya di dalam ayat ini ya dalam surat Al-Fatihah di dalam ayat ini tidak disebutkan uh, eh, tidak disebutkan asyukru ya tetapi disebutkan alhamdulillahirabbil alamin tidak disebutkan asyukru lillahirabbil alamin kenapa karena alhamdulillah itu lebih luas mencakup terpujinya zat terpujinya nama terpujinya sifat dan terpujinya uh, perbuatan sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam uh, semua uh, karena yaitu zat kemudian ya nama sifat dan perbuatan itu tercakup dalam kalimat alhamdu dan itulah bedanya dengan asyukur faqalu alhamdulillah ay asna'ul kamil mustahiqun lillahi oleh karenanya lafaz alhamdulillah itu maknanya adalah pujian yang sempurna dan yang berhak Subhanahu wa taala. Pujian yang sempurna dan yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika lahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan. Ini adalah sifat lillahi, sifat untuk Allah. Segala puji untuk Allah atas Allah. Allah adalah al-mahmudi bikul lisan. Allah adalah zat yang terpuji oleh seluruh lisan, yang dipuji oleh seluruh seluruh lisan. Ai al-muthna alaihi subhanahu wa ta'ala bikulli lughatin min al-lughati allati 'allamaha makhluqatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dipuji oleh seluruh bahasa di antara semua bahasa yang ada yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluknya yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluknya ya inilah ya terkait dengan bahasa bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad kita semuanya, tubuh kita semuanya dengan sempurna. Allah juga membekali kita semuanya dengan dengan bahasa. Oleh karenanya kita ketahui bahwa bahasa ya begitu banyak lisan-lisan yang berbeda-beda dalam mengucapkannya dan Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan seluruh lisan yang ada, dengan seluruh bahasa yang ada. Fakul makhlukat tahmaduhu wa tusabbihuhu subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Allah, bertasbih kepada Allah Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi Walakin la tafqahuna tasbihahum Innahu kan haliman ghafura Di dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa in min syai' syai' di sini nakirah artinya adalah segala sesuatu illa yusabbihu bihamdihi kecuali pasti akan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala Walakin la tafrahuna tasbihahum akan tetapi kalian tidak mengetahui, tidak memahami semua tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azza wa jalla wa iyyakum Itulah tasbih dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia makhluk hidup? Apakah dia benda mati? Maka seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha pengampun. فكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى oleh karenanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa mereka yang mengetahui bahasa tersebut isyarat-isyarat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala Sifat yang kedua al-ma'budi fi kulli zaman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah, zat yang diibadahi di setiap zaman, di setiap waktu. Ai al-mustahiq lil ibadati subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan ibadah daiman wa abadan senantiasa dan selalu berhak untuk mendapatkan ibadah wala yazalu khalquhu ya'budunahu subhanahu wa ta'ala ila taqum sa'ah dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga tegaknya hari kiamat fala yakhru zaman min wujudi ibadin lillahi subhanahu wa ta'ala ya'budunahu wa yuwahidunahu ila taqum as-sa'ah. Tidak ada waktu, tidak ada zaman di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah azali Allah wa iyyakum inilah dia bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala di mana seluruh makhluknya bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, di setiap waktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang bulat ya, kemudian matahari mengelilingi bumi ya. Kita dapatkan bahwa waktu salat itu tidak pernah putus dari satu tempat ke tempat yang lain, terus bersambung dari satu tempat ke tempat yang lain dan semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. وكذلك في كل مكان فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض demikian juga Allah diibadahi di semua tempat Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala diibadahi di langit semuanya, di langit yang tujuh semuanya. Demikian juga Allah disembah di bumi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 84. wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang atau ilah sesembahan yang ada di langit dan ilah sesembahan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala diibadahi baik di langit maupun di bumi. Ikhwani fillah azza wa jalla wa iyyakum di langit Allah Subhanahu wa taala di sana penuh dengan para malaikat di setiap uh, jengkal yang ada di sana ada malaikat yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Baitul Ma'mur. Dalam setiap harinya 70 ribu malaikat masuk ke dalam masjid tersebut, ke dalam Baitul Ma'mur tersebut. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah masuk sekali, tidak akan pernah kembali ke situ untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Begitu banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci yaitu para malaikat semuanya ya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maksud dari ayat tersebut ma'budun fa huwa ma'budun fis sama'i subhanahu wa ta'ala wa ma'budun fil ardi يأخذه العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى فلا تختص عبادته بمكان دون مكان mana ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala diibadahi, disembah di langit dan juga di bumi, baik itu di alam yang atas maupun alam yang bawah, di langit maupun di bumi. Jin dan manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu tempat pun kecuali makhluk Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satu tempat yang khusus dan kemudian tempat lain tidak disembah di mana Allah Subhanahu wa taala ya kosong dari peribadatan pada tempat tersebut. Walihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan sebagai tahur, sebagai alat bersuci. Itulah bumi Allah Subhanahu wa taala semuanya sebagai masjid dan sebagai ya sebagai alat bersuci apakah itu dengan airnya ataukah dengan dengan debunya dengan pasirnya maka itu sebagai uh, masjid dan juga uh, alat bersuci Walakin Allah khassa ba'd al-amakin mazid fadli ibadatihi subhanahu wa ta'ala fiha wa illa fa innahu yu'badu subhanahu wa ta'ala fi kulli makan min ardihi wa sama'ihi Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan sebagian tempat karena keutamaan tempat tersebut ya seperti di masjid misalnya Allah khususkan seperti di tanah suci di Makkah dan Madinah misalnya ya seperti di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina Allah khususkan maka sebagian Allah khususkan karena keutamaan tempat tersebut kalaupun tidak ada kekhususan tersebut maka sesungguhnya ibadah termasuknya adalah masjid dan juga alat bersuci itu ada di semua bumi Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan satu dengan yang lainnya Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sifat yang ketiga yang disebutkan dalam mukadimah oleh Ibnu Qudamah adalah alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya menguasai dengan ilmunya seluruh tempat yang ada. Tidak ada tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengilmui tempat tersebut. Ya, tidak ada satu tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengilmui dengan sempurna tempat tersebut. Ya ma fis samawati wa maafil fil ardi. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 Allah berfirman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi." Tidakkah kalian melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah terjadi bisikan ya di antara tiga orang kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah yang keempat. Tidaklah berlima kecuali Allah yang keenam tidaklah lebih maupun kurang dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka aina maganu dimanapun mereka berada summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan seluruh yang terjadi seluruh yang mereka ucapkan yang mereka fisikkan pada hari kiamat innallaha bikulli syai'in 'alim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu Kemudian surat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa al 'arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu enam hari. Kemudian Allah bersemayam di atas ars Ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma yarju fil ardi apa yang ada di dalam bumi wa ma yakhruju minha dan apa yang keluar dari bumi wa ma yanzilu minas sama Allah mengetahui apa yang turun dari langit wa ma ya'ruju fiha dan apa yang naik ke langit wa huwa ma'akum aina kuntum dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada Allahumma bima ta'maluna basir dan Allah Maha mengetahui atas semua yang kalian kerjakan Ayat yang ketiga yang disebutkan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum surat Al-Baqarah ayat 255 dan Allah mengetahui apa yang ada di antara mereka yang ada di antara mereka apakah di depan mereka di belakang mereka ya maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya fahuwa ya'lamu subhanahu wa taala makana wa ma yakun Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya'lamu kulla syai'in la 'alaihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Surat Ali Imran ayat 5. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tertutupi atasnya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Alim dzalika subhanahu wa ta'ala fil azal, thumma kataba fil lawhil mahfuz kull Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut ada fil azal yaitu sebelum segalanya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis semua kejadian yang ada di Lauhil Mahfuz wa huwa ya'lamu subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan la yanfaqu an ilmihi subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berilmu dan mengetahui segala sesuatu ya daiman wa abadan setiap saat dan terus-menerus Allah mengetahui dan tidak akan pernah terputus ilmu Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana makhluk terkadang ingat terkadang lupa ya Allah Subhanahu wa taala tidak demikian Allah Subhanahu wa taala mengilmui seluruh e, makhluknya segala sesuatu itu tanpa ada terputusnya Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum Selanjutnya la yanfaqu an ilmihi subhanahu wa ta'ala fa ilmuhu sifatun azaliyah abadiyah lillahi subhanahu wa ta'ala ilmuhu fi kulli makan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ilmu atau ilmu Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat azali. Sifat yang terus-menerus ada. Ya, sifat yang terus-menerus ada, abadiyah yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Fi kulli makan di setiap tempat Ya dan ilmu Allah Subhanahu wa taala bukan seperti ilmu manusia di mana manusia sebelumnya jahil, sebelumnya bodoh, tidak berilmu kemudian berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah azali, sifat Allah yang itu tidak ada permulaannya. Allah Subhanahu wa taala berilmu ya dengan tanpa permulaan. Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti makhluk yang memiliki sifat kurang bahwa kesempurnaan makhluk adalah kesempurnaan yang kurang di mana permulaannya adalah permulaan juga yang kurang karena sebelumnya tidak mengetahui sebelumnya tidak memiliki dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala di sana fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi shay'un min makhluqatihi Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit Allah subhanahu wa ta'ala di atas 'arsy tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ardihi wa samawatihi wa la fil madi wa la fil mustaqbal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semua perkara yang telah berlalu dan semua perkara yang akan datang. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa aina yakunu wa kaifa yakunu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi dan di mana akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara tersebut semuanya tanpa kecuali. La yafa'ala 'ilmihi syai'un. Tidak ada yang terlewatkan oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah menegaskan dalam surat sahabat ayat 3 عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Alimul ghaib Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui dengan semua perkara Berbeda dengan makhluk mengetahui sebagian kecil dari perkara gaib tersebut. Ilmu Allah Subhanahu wa taala luas sekali. Kalau seandainya ya pepohonan semuanya menjadi berpoin, ya menjadi pena dan lautan menjadi tinta dan didatangkan dua kali lipatnya sampai kemudian habis maka ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun mithqalu dzarratin. Walaupun sebesar biji sawi yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala wala asghara wala asgharu min dzalika. Kalaupun lebih kecil daripada daripada sebesar biji sawi tadi ada yang lebih kecil lagi, maka tidak akan lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ikhwani wa akhwati fillah azanillah wa iyyakum para ulama menyebutkan apa yang dianggap paling kecil pada waktu itu ketika Al-Qur'an turun itu adalah biji sawi Ya, itu sesuatu yang paling kecil yang diketahui oleh manusia pada waktu itu. Ya, tentunya berbeda dengan zaman kita sekarang. Dan itu tidak kemudian lepas daripada ayat ini bahwa segala sesuatu sekecil apapun itu semua tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala akbar ataupun yang lebih besar daripada itu illa fi kitabin mubin kecuali itu semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. ففرق بين ذاته سبحانه وتعالى وعلمه ذاته في العلو فوق السماوات وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara zat Allah dan ilmu Allah Bagaimana bedanya? Bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala berada pada al-ulu berada pada keadaan yang sangat tinggi fauqas samawat berada di atas semua langit yang ada fauqal arsy berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala itulah zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya ya kita tahu arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar ya seluruhnya itu ada di bawah arsy bahwa arsy adalah payung ya atap untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ya dan Allah Subhanahu wa taala ya di atas ars bersemayam di atas ars langit dan bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya sebagaimana kita melipat sesuatu ya begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dibedakan antara zat Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama bahwa zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya Ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars, bukan berarti Allah butuh pada ars, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan makhluk ya tidak bisa kemudian menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanyakan kenapa Allah harus bersemayam misalnya perkataan-perkataan yang jahil maka yang demikian ya, bertentangan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama enam hari, apakah Allah tidak mampu kurang dari itu? Mampu. Apakah tidak mampu dengan kun fayakun? Sekali ucapan kemudian terjadi dengan sempurna. Mampu Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian. Tetapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak dan seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang besar. Apakah kita tahu maupun kita tidak? Kita tidak tahu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sedangkan sisi yang kedua adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi kulli makan makan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala ada pada setiap tempat. Ya, dimanapun dia, apakah di bumi ataukah di langit, dimanapun dia, maka tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disebutkan dalam akidah ya, yang sering disebutkan orang-orang awam mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, kita tanyakan. Kalau Allah ada di mana-mana maksudnya adalah ilmunya benar bahwa segala sesuatu itu dalam lingkungan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail-detailnya ya tidak ada yang kurang sama sekali tentang sesuatu tersebut apakah itu kecil maupun besar ya tapi kalau maksudnya adalah bahwa Allah ada di mana-mana adalah zatnya maka ini adalah akidah yang rusak akidah yang sesat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya istawa 'alal 'arsy Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas di atas 'arsy Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat yang berikutnya alhamdulillah. Jadi ini semuanya masih dalam mukadimah dan itu mensifati yang menyifati tadi alhamdulillahi ya segala puji atas Allah. Sifatnya tadi disebutkan tadi ya. Di antara sifat yang berikutnya la yusghiluhu sya'nun an bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersibukkan dengan urusan satu dengan urusan yang lain. Ya. Allah tidak sibuk. Ya, tidak tersibukkan. Ya, Allah kerepotan, tidak, tidak demikian. La yashghiluhu fi'lun 'an fi'lin. Satu perbuatan kepada perbuatan yang lain tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفكر ويغني Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah yang memuliakan dan Allah yang merendahkan. Allah yang menjadikan seorang fakir menjadikan seorang kaya. Ya, maka semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر مخلوقاته ولا يشغله فعل عن فعل dan Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Ya. Manusia tidak demikian, mendapatkan satu urusan ditambah satu urusan lagi sudah sibuk, apalagi ditambah lagi sudah repot, ya mengurus satu keluarga repot, tambah lagi dua keluarga semakin repot. Itu manusia, itu makhluk, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian ولا يشغله فعل عن فعل بخلاف المخلوق فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر ya yang namanya makhluk sibuk dengan sesuatu sudah tidak mampu lagi untuk sibuk dengan sesuatu yang lain ya فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن يشتغل بعمل آخر أما الله جل وعلا فلا يمكن أن ينشغل أو أن يشغله فعل عن فعل وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan, tidak terrepotkan dengan semua urusan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang demikian karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kemampuan Allah dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Ya, entah itu manusianya, entah itu binatangnya, ya entah itu jinnya, entah itu tumbuh-tumbuhan, maka banyak sekali. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan dengan itu semuanya. Kenapa? Karena kekuatan Allah, kudrah Allah, kemampuan Allah sempurna, ilmu Allah sempurna. Sifat yang berikutnya jalla anil asbahi wal anda. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha mulia dari seluruh penyerupaan dan juga sekutu. Ya. Maksudnya adalah azuma sya'nuhu subhanahu wa taala anil asbah. Agungnya Allah Subhanahu wa taala mulianya Allah Subhanahu wa taala maka tidak pantas untuk kemudian diserupakan tidak pantas Allah Subhanahu wa taala kemudian disekutukan fala yusbihuhu syai'un maka tidak ada yang mampu untuk menyerupai Allah min makhluqatihi. wal adadu jam'u niddin jam'u niddin wa huwa syabih aidan Al-andad itu jamak dari nid yang artinya adalah syabih yaitu yang serupa. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala syabiha lahu wa la nid lahu wa la kuf lahu subhanahu wa ta'ala la yashbihu syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada tandingan untuknya, tidak ada yang semisal dengannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat selanjutnya adalah wa tanazzaha 'an sahibati wal aulad. Dan Allah Subhanahu wa taala ya maha suci dari yang namanya sahibah yaitu istri wal aulad dan anak-anak As-sahibah bimana zaujah ya. Sahibah itu artinya zaujah yaitu istri. Tanazzah artinya taqaddas, maha suci Allah. Ani zaujah dari membutuhkan istri. Wa al-aulad ya dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan anak-anak lidhinahu subhanahu wa taala karena kayanya Allah subhanahu wa taala ya karena maha kayanya Allah subhanahu wa taala maha sempurnanya Allah subhanahu wa taala an khalqihi Allah subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya sama sekali li'annahu la yahtaju li zawjati wal aulad illa al makhluq lidhafihi wa hajatihi ila man yu'inuhu. Karena tidaklah membutuhkan istri dan anak kecuali itu adalah makhluk. Kenapa makhluk membutuhkan istri dan anak? Karena makhluk itu lemah. Makhluk itu membutuhkan bantuan, membutuhkan orang-orang yang menolong, yang membantu, ya. Sehingga membutuhkan istri dan anak-anak dan ini tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala ولأن الولد جزء من الوالد والله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له ya dan karena anak adalah bagian daripada orang tua anak adalah bagian daripada ayah daripada bapak oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak ya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan anak dan juga dan juga istri fahuwa ghaniyun an khalqihi Allah Subhanahu wa taala ya kaya artinya tidak membutuhkan hambanya wa aidan huwa la syabiha lahu min khalqihi mattakhadha Allahu min waladin Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak baginya Ikhwani fillah Allah wa iyyakum inilah sifat dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna dalam segalanya sedangkan makhluk adalah zat yang kurang dalam segalanya sehingga kesempurnaan pada makhluk hakikatnya adalah kekurangan. Ya, kesempurnaan pada makhluk itu pasti mengandung kekurangan. Tidak ada ya kesempurnaan makhluk itu sempurna yang ya benar-benar itu sempurna tidak ada. Semua kesempurnaan makhluk pasti ada kurangnya. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak membutuhkan anak, Allah tidak membutuhkan ya istri. Berbeda dengan manusia. Justru sebaliknya makhluk ya ketika tidak memiliki istri, tidak memiliki suami, tidak memiliki anak bahkan itu sifat yang dianggap kurang oleh makhluk, oleh manusia dan itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ya tuduhan-tuduhan tersebut. Fallahu jalla wa ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ya melahirkan dan tidak dilahirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Wa hada fi ayatin katsirah. Nazzaha nafsahu 'anil 'an 'anil walad raddan 'ala alladhina wassafu bi anna lahu waladan kana sara alladhina qalu al-masih ibnu Allah. Dan ini dijelaskan di banyak ayat. Ya ikhwani wa akhwati fillah Perkara ini dijelaskan di banyak ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari kebutuhannya terhadap anak sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyifati bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan anak seperti perkataan Nasoro yang mengatakan Al-Masihu Ibnullah bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala wal yahud alladziina qalu Uzair ibn Allah. Demikian juga orang-orang Yahudi ya yang mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ahlul jahiliyah dikarenakan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkataan siapa? Orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah membantah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki anak padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan istri, tidak memiliki istri. Dan Allah Subhanahu wa taala munazzahun an zalika wa inna ma la yakun bil makhluqat. Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat itu. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perkara itu. Ya, dari kebutuhan terhadap istri dan anak-anak. Dan itu hanya pantas untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala di mana mereka lah yang membutuhkan ya untuk menikah, yang membutuhkan anak-anak keturunan. Allah Jalla wa Ala fa innahu ghaniyun an khalqihi wa khalquhu muhtajun ilaihi. Adapun Allah tidak membutuhkan itu dan yang membutuhkan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan dalam surat Maryam ya ayat 88 sampai dengan 95. Wa qalu takhadha wa rahman walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman itu memiliki anak. Laqad cintum syai'an tidak Sungguh kalian telah datang dengan sesuatu yang sangat mungkar. Satu perkataan yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu Watakhirul jibalu hadda. Perkataan tersebut bahwa Ar-Rahman ya menjadikan anak, mengambil anak, ya memiliki anak, maka sungguh perkataan yang mungkar tersebut hampir-hampir langit semuanya ya tafakkurna ya kemudian retak karena begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu takutnya akan murka Allah Subhanahu wa taala dengan penisbatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala wa tansyaqul ardu demikian juga bumi akan terbelah karena rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhirul jibalu hadda dan eh, gunung pun akan hancur berlebur-lebur. Anda audil rahmani walada tatkala orang-orang ya menyerukan bahwa Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani yattakhidha walada. Dan Ar-Rahman tidak pantas, tidak uh, layak untuk kemudian menjadikan seorang anak in kullu in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan karena semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seluruh yang ada di langit dan di bumi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala laqad ahsarahum wa addahum adda dan Allah Subhanahu wa taala menghitung mereka semuanya ya telah menyelimuti mencakup seluruhnya dengan hitungan yang detail ya tidak ada yang kelewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa jumlah makhluk Allah berapa ya jumlah pasir yang ada di lautan itu semua dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua makhluk tersebut akan datang pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan seluruh amalannya kulluhum abiduhu laysa minhum ahadun waladun lillahi subhanahu wa ta'ala kama yaqulul kafirun wadh-dhalun minal yahud wan nasara wal musyrikun semuanya adalah hamba Allah tidak ada seorang pun dari mereka tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi anak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang kafir orang-orang yang sesat Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrikin Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Sifat selanjutnya wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu akan berlaku untuk seluruh makhluknya. Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala itu akan berjalan akan berlaku untuk seluruh hamba-hambanya. Qada'uhu wa qadaruhu yaitu keputusan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadha itu adalah keputusan untuk terjadi sesuatu pada waktu tersebut itu namanya qadha. Ya, ketika terjadi ya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi itu namanya qadha. Sedangkan qadar adalah seluruh yang terjadi maupun yang akan terjadi itu namanya qadar ya maka seluruh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu semuanya akan terjadi pada makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala siapapun dia ya apapun dia maka tidak ada yang terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya ya apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk seluruh makhluknya. Wal murad bil hukmi huna al hukmu al qadari nafidun fi jami'il ibad. Maksudnya adalah hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana 50 ribu tahun ya, 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi Allah telah menulis semua kejadian yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat ya yang ditulis oleh pena dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya berjalan dengan tulisan Allah Subhanahu wa taala, dengan tulisan pena tersebut. Fala ahada yasta'si ala qada'illah wa qadarihi. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak bisa menghindar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min wal kafir, al-hayy wal jamal Jami'ul makhlukat kulluha yanfadu fiha qada Allah wa qadaruhu. Apakah dia seorang mukmin, seorang kafir, orang yang hidup maupun orang yang mati? Apakah makhluk hidup maupun benda mati? Maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berada dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. La ahada yastasi ala dzalika aw yamtani' min dzalika. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghindar dari qada dan qadar Allah, tidak ada yang bisa menghalangi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Fahkamuhul qadariyah nafidah fi khalqihi subhanahu wa ta'ala la mahida lahum anha. Maka seluruh qada dan qadar Allah pasti akan terjadi. Tidak ada makhluk yang bisa menghindar darinya. Ikhwani fillah azza wa jalla wa iyyakum, ya semakin mematapkan kita semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan rukun iman kita yang terakhir, iman kepada qadar qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada diri kita, ya pada keluarga kita, sesuatu yang ada di sekitar kita, maka sungguh kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takdir yang baik maupun yang jelek? Karena sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sungguh mengherankan, sungguh hebat perkara orang mukmin Apabila ditimpa kebaikan maka dia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Dan apabila ditimpa kejelekan maka dia bersabar dan itu juga adalah kebaikan untuknya. Inilah keadaan yang sangat mulia seorang mukmin tatkala menghadapi takdir qada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah la tumathiluhul uqul bitafkir. Wala tatawahhamhu al-qulubu bitaswir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan sampai mencapai hakikat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal manusia. Ya, hati manusia yang membayangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai bayangan tersebut kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala karena begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala, begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Padahal apa yang kita bayangkan Apa yang kita ya petikkan dalam hati kita Itu pasti sesuatu yang ada Sesuatu yang terbesit dalam pikiran kita Dalam hati kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibesitkan dalam pikiran kita dalam hati kita. Ya. Wala ahada ya'lam dzaka subhanahu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu zat Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu li ahadin an yatasawwara Allah annahu kada wa kada. Maka tidak boleh seseorang kemudian menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu ya disebutkan dalam perkara ihsan anta abudallah ka'ana katara fa kabun lam takun tarahu fa innahu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah dan jika tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu ya bagaimana seorang beribadah seakan-akan melihat Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berada di hadapannya Ya, ketika seorang berada di hadapan orang lain, maka dia akan ya berbuat dengan sebaik-baiknya. Demikian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh kemudian membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti patung besar misalnya, Allah Subhanahu wa taala seperti cahaya misalnya, tidak boleh ya karena tidak akan masuk dalam pikiran kita tidak akan pernah masuk dalam dalam hati kita أو أن يشبه بكذا وكذا لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا ولا يحيطون به علم سبحانه وتعالى karena membayangkan tersebut ya membayangkan Allah dengan sesuatu itu adalah perkara yang tidak mungkin ya perkara yang ilmu kita tidak akan menguasai perkara tersebut yaitu tentang zat Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum Nabi Musa alaihissalam tatkala meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi Allah perintahkan ya beradalah kamu di gunung jika kemudian gunung tersebut diam maka kamu bisa melihat saya maka subhanallah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu baru pembatas Allah Subhanahu wa taala belum Allah Subhanahu wa taala cahaya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengenai gunung tersebut kemudian hancur lebur ya maka kemudian ya Nabi Musa alaihissalam kemudian kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa makhluk di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rajin bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala itu min warai hijab itu di belakang hijab dan hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya sehingga tidak pernah melihat ya melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang dan itu adalah nikmat yang akan didapatkan penduduk surga tatkala masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah azan yang yang terakhir adalah ditutup uh, eh, mukadimahnya dengan firman Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya fiha nafyun lil mumasalah anhu subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini penafian, penolakan terhadap mumasalah, penyerupaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu. Fala ahada yumathiluhu wala ahada yusbihuhu wala ahada yukafi subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah yang ya mirip dengan Allah Subhanahu wa taala li'annahu a'zam min kulli syai karena Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari segala sesuatu laisa kamitslihi syai wa hada fihi istighraq lin-nafi ya susunan kata yang ada dalam laisa kamitslihi syai Ya, ini adalah susunan kata lil istighraq fil nafi, yaitu penolakan secara menyeluruh. Ya, penolakan secara mendalam. Ya, tidak ada penolakan yang lebih mendalam daripada ungkapan ini. Artinya begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan anna nakirah idza dzukira fi siyaqin nafi ta'um karena sesuatu yang nakirah yaitu syai'un apabila disebutkan dalam satu susunan penolakan, susunan negatif nafi maka artinya adalah umum, mencakup segala sesuatu yang menyeluruh. Fala ahada yusbih Allah azza wa jalla, maka tidak ada yang menyerupai Allah min jami' makhluqat li'azamatihi wa kibriyaihi subhanahu wa ta'ala wa ghinahu wa qudratihi. Karena begitu ya agungnya Allah Subhanahu wa taala ya dan begitu uh, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, begitu uh, kudrah Allah Subhanahu wa taala sempurna maka tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala di antara makhluknya wa samiul basir potongan ayat yang kedua bagian yang kedua adalah wa samiul basir jadi di dalam ayat ini ada bagian pertama laisa kamitslihi syai'un. Allah menolak penyerupaan dengan Allah segala sesuatu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian sisi yang kedua wa huwa samiul basir, akan tetapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Artinya ini menetapkan. Kalau yang pertama itu menolak, sedangkan yang kedua adalah menetapkan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Walaupun sifat melihat dan sifat mendengar itu ada pada makhluk. Ya, tetapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran dan penglihatan yang sempurna yang tidak ya tersusupi dengan kekurangan sama sekali. Berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya, oleh di sini kemudian membantah kelompok-kelompok yang sesat dalam perkara asma dan sifat dan Allah taala kita akan bahas ya Allah dalam pembahasan kita. Wasafa nafsahu bis-sama' wal basar wa nafa'a nafsihi al-musyabaha fadalla ala anna itsbat as jalla wa ala la yaqtadi tasbih maka penetapan atas sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu As-Sami dan Al-Basir ini menunjukkan bahwa penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan menyerupakan dengan makhluk. Ketika disebutkan bahwa Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki mata dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian orang yang akal-akalan mengatakan kalau begitu seperti makhluk. Ya, maka itu terbantah dengan ini kalau kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, berarti juga seperti makhluk. Ya, maka sungguh ya akidah mereka saling bertabrakan. Akhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya wa asbata li nafsihi sama wal basar fadalla ala annahu la talazum baina itsbat sifat wa baina al musyabaha wa in kana asma' hadhihi as-sifat mawjuda fil makhluqin as-sama' wal basar wal kalam والقدرة والوجه واليدان ولكن هذه خاصة بالمخلوقين وعما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به لا تشابهها صفات المخلوقين وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما متباينة Syekh Al Fauzan beliau menjelaskan di sini bahwa ya penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan untuk kemudian menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di eh, dalam banyak dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma, memiliki pendengaran, penglihatan, berbicara, memiliki kudroh kemampuan, memiliki wajah, memiliki dua tangan, dua kaki dan seterusnya. Demikian juga makhluk memiliki tetapi masing-masing sesuai dengan ya sifatnya apa yang ada pada makhluk adalah sifat yang kurang mata pada makhluk mata yang kurang tangan pada makhluk adalah tangan yang kurang ya sedangkan pada Allah Subhanahu wa taala adalah ya sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga sekedar sama dalam nama tetapi hakikatnya berbeda sebagaimana hakikatnya al-khaliq dan al-makhluk perbedaan antara sang pencipta dengan yang di yang diciptakan wallahu taala alam bisawab demikian kajian kita ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa akhiru da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.